Para ulama yang lebih mengetahui tentang al-masalih wal mafasid. Mana kemaslahatan dan mana kemudaratan. Para ulama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk senantiasa bertanya kepada mereka. Dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ta Bertanyalah kepada ahlu zikr. Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Para ulama yang mampu untuk memberi solusi ketika terjadi permasalahan. Bukan orang-orang awam. Bukan setiap manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang sikap perbedaan para ulama dengan sikap mereka yang tidak memiliki ilmu. idza ja'ahum amru min al-amni aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum Apabila datang kepada mereka satu permasalahan yang mendatangkan rasa aman atau yang mendatangkan rasa takut kalau diserahkan kepada manusia secara umum, maka mereka langsung menebarkan. Mereka langsung menyebarkannya kepada manusia. Karena mereka tidak mengerti ini maslahat atau tidak, ini memudaratkan atau tidak. Kalau seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul dan kepada ulul amri, yaitu kepada ulama maka akan diketahui siapakah yang mampu beristimbab yang memberi solusi, memberi jawaban yang benar dari permasalahan yang terjadi. Seorang kalau tidak mengikat dirinya dengan ulama, maka akhirnya adalah penyimpangan, kesesatan. Maka dengan ulama selama ada alim yang menjadi pembimbing mereka niscaya manusia itu senantiasa berjalan di atas hidayah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana kesesatan itu terjadi di tengah masyarakat. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا Sesungguhnya الله jika Allah hendak mencabut ilmu di tengah-tengah manusia tidak dengan cara dicabutnya ilmu itu dari dada-dada manusia setiap orang yang memiliki sedikit dari ilmu dicabut tidak demikian akan tetapi jika Allah Azza wa hendak mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama sehingga apabila tidak lagi tinggal seorang alim yang menjadi pembimbing mereka, yang mengarahkan mereka, yang memberi tauhid kepada mereka, maka manusia mengangkat tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang jahil yang tidak mengerti tentang dinullah subhanahu wa ta'ala tidak mengerti tentang agamanya jahil diangkat sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya berbagai macam permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, mereka ditanya yang namanya pemimpin kalau menjawab saya tidak tahu itu biasanya gengsi malu untuk mengatakan oh saya nggak tahu harus menjawab fasuilu mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmi. Maka mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Akibatnya, fadallu wa Mereka hanya sesat namun kemudaratannya bukan hanya sampai kepada mereka semata, namun juga kepada masyarakat secara umum, menyesatkan manusia. Ini akibat ditinggalkannya oleh ulama jika masyarakat itu meninggalkan para ulama dan tidak ada pembimbing yang mengarahkan mereka dari kalangan para ulama, maka ini yang terjadi. Awallu, awallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan manusia. Oleh karena itu, prinsip ahlus sunnah mereka senantiasa memuliakan para ulama mengagungkan mereka. Dan ini adalah perintah dan bimbingan dari Nabi alaihi salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang mengajarkan kepada kita laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqah bukan dari kami, bukan dari golongan kami. Orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami dan tidak mengasihi yang lebih muda dari kami dan tidak mengenal haknya seorang alim dari umat ini mengenal hukukul ulama termasuk di antara manhaj ahli sunnah wal jamaah bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih min asyrati sa'ah ayyul tamasal ilm 'inda al di antara tanda-tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari al-asawir. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ditanya siapa yang dimaksud al-asawir? Beliau mengatakan al-asawir ahlul bid'ah. Tidak mengambil ilmu dari ulama tapi memilih untuk mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Memuliakan ahlul bid'ah, mengagungkan ahlul bid'ah dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Berkah itu bersama dengan al-akabir. Para ulama al-ajilla, ulama sunnah, ulama rabbaniyin yang membimbing umat ini kepada al-haq dan menjauhkan mereka dari al-batil. Oleh karenanya para ulama adalah tokoh-tokoh yang harus dimuliakan. Dan ini termasuk di antara ciri dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Mereka memuji para ulama yang berjalan di atas al-manhaj salafi. Di setiap zaman memuji mereka, memuliakan mereka, tidak mencerca mereka, tidak merendahkan kedudukan mereka, tidak menisbatkan kepada para ulama dengan penisbatan-penisbatan yang buruk seperti yang telah kita dengarkan sebagian dari ucapan tokoh-tokoh sururiyah dari Abdurrahman Abdul Khalid, dari Muhammad Surur dan yang lainnya. yang merendahkan kedudukan ulama ad-da'watu salafiyah memuliakan Al-Imam Al-Albani الإمام عبد العزيز بن باز العلامة محمد بن صالح الوثيمين العلامة مقبل بن هادي الوادعي محمد أمان الجامي أحمد بن يحيى النجمي زيد بن محمد المدخلي rahimahum Allah. Demikian pula para ulama sunnah yang masih hidup. Al-Allam al-Muhaddis, Imamul Jarh wa Ta'dil, Rabi' bin Hadi al-Madkhali. العلامة محمد بن هادي المدخل العلامة أبي بن عبد الله الجابري demikian pula para ulama yang lainnya kita memuliakan mereka bahwa mereka lah para pembimbing umat ini kepada al-haq siapa yang memuji mereka maka ketahuilah mereka berjalan di atas sunnah namun siapa yang mencela para ulama mengatakan mereka sebagai antek-antek pemerintah atau mengatakan mereka itu berfatwa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa atau mengatakan bahwa ilmu mereka ilmu yang sudah lama yang belum diupdate belum diperbaharui atau mengatakan mereka itu hanya bisanya berbicara tentang haid dan nisas atau mengatakan bahwa mereka itu bukan ulama ul jihad, ulama ul jabha atau mengatakan bahwa mereka itu para ulama yang tidak mengerti fiqhul wakil atau yang mengatakan mereka itu para ulama yang hanya bisa mentahdir itu tahzir dan yang semisalnya dari cercaan mereka kepada ulama ketahuilah bahwa mereka ini berada di dalam bahaya yang besar dalam bahaya yang besar kenapa karena kita mengetahui bahwa daging-daging para ulama itu beracun Diriwayatkan dari Abu Hanifah Asy-Syafi'i rahimahumullah mereka mengatakan إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي Kalaulah para ulama itu bukan wali-wali Allah, berarti tidak ada wali Allah. Kalau ulama tidak dianggap sebagai wali Allah, Berarti nggak ada yang namanya waliullah. Yang lebih berhak untuk dinyatakan sebagai waliullah adalah para ulama. Para ulama itu adalah mereka orang yang paling takut kepada Allah. Tingkat, tingkatan ketakwaan mereka melebihi daripada selainnya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. الحافظ ابن عساكر رحمه الله beliau mengatakan اعلم اخي وفقنا الله واياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته ان لحوم العلماء مسمومه وعاده الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب kata Al-Hafidh bin Asakir rahimahullah ketahuilah wahai saudaraku Semoga Allah menjadikan kami dan kalian senantiasa diridhai Allah dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang diliputi oleh rahmatnya yang bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa ketahuilah bahwa daging para ulama itu beracun apa maksudnya daging para ulama beracun kalau menggibah muslim saja Hah? itu hukumnya sama seperti kamu memakan daging saudaramu dalam keadaan bangsa nah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh Apakah salah seorang kalian senang memakan daging saudara dalam keadaan bangkai? Tentu kalian membencinya, kalian tidak menyukainya. Memakan bangkai, sama nggak mau. Maka jangan menggibah. Menggibah itu sama seperti memakan daging saudara yang kamu gibahi. Haram hukumnya. Lagi mana kalau menggibahi ulama, menjelek-jelekkan para ulama, menuduh para ulama dengan berbagai macam tuduhan fitnah, dusta. Lebih berat lagi, kenapa? Daging para ulama itu beracun. Hati-hati kamu makannya, hati-hati kamu menjelek-jelekkan para ulama. Karena menjelekkan para ulama bukan yang kamu jelekkan itu pribadinya dia, tapi yang kamu jelekkan apa? Ilmu yang dia miliki. Ilmu yang dia sebarkan. Ilmu yang dia sebarkan. Kalau jangan sampai ilmunya tidak tersebar, disebarkan karena kamu yang menjelekkan ulama tersebut sehingga manusia menganggap bahwa ulama tersebut jelek karena kamu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang ringan. Makanya kata beliau, daging para ulama itu beracun. Dan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala membongkar kehormatan orang-orang yang melecehkan para ulama adalah hal yang telah dimaklumi. Maka barang siapa yang melepaskan lisannya, berbicara dengan menjelekkan para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan memberi musibah kepadanya sebelum dia mati. Hatinya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia mati, hatinya telah dimatikan. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, prinsip ini terus dijaga oleh ahlus sunnah mereka tidak mencerca para ulama. Mereka memuliakan ulama. Yang meninggal demikian pula yang masih hidup. Syekh Saleh Al-Fauzan, Abdul Muhsin al abbad Demikian pula para ulama yang lain. As-Sururiyah, al qudriyah tidak memuji ulama kecuali yang sejalan dengan hawa nafsu mereka. Kalau mereka melihat ada yang sejalan dengan apa yang mereka inginkan, oh itu di puji setinggi langit. Inilah seorang alim yang sebenarnya inilah, inilah, inilah dan seterusnya diangkat-angkat. Tapi gila giliran tidak sejalan. Para ulama itu membantah pemikiran-pemikiran mereka maka ulama ini pun tidak segan-segan untuk mereka habisi. Mereka cerca. Mereka rendahkan. Coba itu punya siapa ya kawan? Dimatikan. Tidak halal membuat ringtone dari musik. Nah, tidak diperbolehkan ya kawan apalagi dimasukkan ke dalam masjid, apalagi di dalam sholat atau di majelis ilmu. Termasuk di antara adab mematikan HP sebelum masuk ke dalam masjid. Atau minimal diposisikan silent. Posisi diam. Karena tidak hanya memudaratkan diri sendiri tapi memudaratkan yang lain mengganggu aktivitas orang lain. Barakallahu fikum. Nah. Jadi ma'asyar al-akhwa rahimakumullah. As-sururiyah tidak memuji ulama kecuali sejalan dengan hawa nafsunya. Mereka tidak segan-segan mencerca ulama baik dengan cara transparan atau dengan cara telmi isyarat dengan cara isyarat nah, itu tadi tuduhan kepada ulama dengan berbagai macam tuduhan kadang mereka mengatakan ulama itu antek-antek pemerintah kadang mengatakan ulama itu tidak mengerti fiqhul wafiq kadang mereka mengatakan ulama itu hanya berfatwa sesuai dengan keinginan penguasa dan seterusnya dari cercaan, penghinaan. Ya. Dari sini ma'asyarakat kita bisa membedakan siapa yang berjalan di atas dakwah salafiyah haqqah safiyah naqiyah yang bersih dan siapa di antara mereka yang mengaku salafi hanya sekedar untuk mengikuti hawa nafsunya. Namun pada hakikatnya dakwah mereka dibangun di atas dakwah hizbiyatun sururiyah. Firanda Kalau disebut Firanda ini Anda sudah tahu semua. Nah, karena orang ini bisa dikatakan yang mewakili orang-orangnya roja, paling frontal. Kadang-kadang dia nggak tahu apa yang keluar dari kepalanya. Laya derima ya rasis. Kalau yang lain itu masih mikir-mikir, ini mau nyikat Syekh Robi masih mikir. Tapi kalau Firanda ini kadang-kadang akalnya sudah mulai miring. Eh. Untuk membantah semisal Syekh Robi, dia nggak segan-segan. Ya. Orang kalau masih menghormati akalnya, dia itu masih melihat Kalaupun menganggap ulama itu salah, kalau menganggap ulama itu salah, masih khawatir. Ini jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan saya yang salah, salah paham. Eh, dia terus menuduh dirinya dan tetap berusaha berjalan di atas jalan al-haq dengan bimbingan para ulama. Tapi firandai luar biasa kurang ajarnya ya. nah dan luar biasa takaburnya sombong dengan ilmu yang dia miliki waliyahdubillah waliyahdubillah ma sadaqallah ahabba syuhrah tidak jujur seorang hamba kepada Allah yang cinta popularitas cinta dengan kemasyhuran sekedar mau dianggap hmm. kalau dia membuat tulisan itu memang sengaja di, dibuat komentar ya. kalau anda suka tulis like gitu nah. Yo, ya, kalau semakin banyak 7000 like oh, luar biasa senengnya dia Allah musta'an dalam satu salah satu tulisannya ya yang dia sudah membuat tulisan sebelumnya sebagai pembela Ihya Turab pemuji Ihya Turab menganggap Ihya Turab itu ahli sunnah yang muftinya Abdurrahman Abdul Khaliq yang menuduh para ulama tidak mengerti fiqhul waqi' menuduh para ulama itu ilmunya belum diperbaharui. Ini cerita Berulah lagi. Nah. Menulis satu makalah. Dan beberapa makalah dia menulis. Intinya adalah membantah Syekh Rabi'. Hafizahullah. dan membantah ikhwan ahlus sunnah yang ada di negeri kita. Di antara ucapannya dia mengatakan di antara sebab kerasnya sebagian saudara kita yang mentahdir secara membabi buta mentahdir secara membabi buta lah dia berbicara Hah? tidak membabi buta, serampangan. Mereka mengambil manhaj mereka. Maksud saya bukan dalam hal akidah dan fikih, tapi dalam hal tahdir mentahdir dan tabdi' mentabdi. Mirip seperti sururiah yang lain yang mengakui ilmu para ulama dalam hal haid, nifas, fikih, bukan dalam urusan jihad. Kalau ini bukan dalam hal tahrir mentahrir dan tabdih mentabdih, Mengambil ilmu hanya dari segelintir masyayikh yang sesuai dengan selera mereka dan meninggalkan manhaj para ulama kibar dalam kurung senior seperti Syekh bin Bal, Syekh Uzaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Saleh Fauzan, para anggota Kibarul Ulama dan para anggota Lajnah Daimah. Lalu dia mengatakan, di antara para masyayikh yang mereka ambil manhajnya dalam hal ini dari datar bahkan seakan-akan seperti wahyu yang turun dari langit adalah Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali Semoga Allah meluruskan langkah beliau dan mengembalikan beliau kepada kebenaran. Perhatikan menyimpang ini Syekh Robi ya. Firanda, Firanda. Lalu dia mengatakan barang siapa yang mau jujur dalam mengamati sepak terjang Syekh Robi Al-Madkhali. Ini mendoakan pun deh. Yang didoakan semoga Allah beri hidayah. Semoga Allah mengembalikan pada kebenaran. Ada hafizahullah. Barang siapa yang mau jujur dalam mengamati sepak terjang Syekh Rabi Al-Madkhali, maka ia akan mendapati bahwa manhaj beliau, khususnya dalam masalah tahdir dan tabdir, sangatlah jauh berbeda dengan manhaj tiga imam dakwah salafiyah zaman ini. Yaitu Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, rahimahumullah. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Manhaj ketiga iman tersebut telah diwarisi oleh murid-murid senior mereka yang tersebar di kerajaan Arab Saudi dan hingga saat ini saya belum menemukan murid-murid senior mereka yang bermanhaj seperti manhaj Syekh Rabi. Luar biasa ini. Seakan-akan dia telah melakukan tatabbu' wal istiqra. Apa itu tatabbu' wal istiqra? Melakukan penelitian secara sempurna bahwa di seluruh Arab Saudi tidak ada yang memiliki manhaj seperti manhajnya Syekh Robi, Masya Allah. Manhajnya berbeda dengan manhaj para ulama. Para ulama senior. Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Zaimin, Syekh Bin Dari mana dapat kesimpulan seperti ini? Dari mana? Ada pernyataan yang sering diucapkan oleh para ulama, la ya'riful fadla min dzil fadli illa zawuf. Tidak ada yang mengetahui sebuah keutamaan dari orang yang memiliki keutamaan itu kecuali siapa? Yang memiliki keutamaan itu pula. bagaimana Anda menilai seseorang itu punya kepandaian dalam uh, memperbaiki motor misalnya. Mekanik. Siapa yang bisa menilai? Tentu yang memiliki ilmu tentang mekanik pula. Nah, ketika ada seorang yang yang membuat motor, yang membuat mobil. Dan jadi, siapa yang bisa menilai bahwa mobilnya itu bagus? Siapa yang bisa menilai bahwa orang yang membuat ini hebat? Adalah yang ahli dalam hal itu. Ya. Yang bisa memberi penilaian. Tidak mungkin insinyur pertanian bisa menilai seorang yang membuat motor bahu motornya itu bagus. Tak bisa. Tidak terangga. Kalaupun dia memuji tidak terangga. Ya. Kalau orang awam, apalagi yang tidak mengerti ilmu tentang motor. Ada motor yang rusak. Tiba-tiba ada orang mendatangi motor itu terus ditendang. Bah! Sudah, jalan itu. Kisah, oh jalan. Hebat betul ini orang ini. Ya, kalau orang awam mengatakan ya, wih oh, iya, luar biasa ini ilmunya. Sekedar ditendang bisa jalan. Nah, ya, padahal mungkin ya kebetulan bisa jalan gitu. Ya kalau diserahkan pada orang awam, orang awam macam-macam penilaiannya. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, beliau selalu mengingatkan kita. Antum itu di sini belajar. Tapi kalau antum keluar, keluar dari ma'ahat ini, keluar berdakwah di sana, orang mengatakan antum Syekhul Islam. Penggantinya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ya. Kenapa yang mereka dengarkan? Kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau Allah, kalau Rasulullah. Wih, luar biasa. Hafalannya orang ini. Kayaknya orang ini hafal kutubus sitah ini. Ini biasa berlebihan dalam memuji. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki ilmu itu. Sehingga mereka tidak bisa menilai. Siranda yang melecehkan Syekh Rabi' hafizahullah merendahkan ilmu Syekh Rabi' menuduh Syekh Rabi' itu termasuk dari jamaah tahzir dan menganggap bahwa beliau itu mutasyadid dan cercaan-cercaan yang lainnya tidak teranggap. Walhamdulillah. Anda siapa ya Firanda? Hah? Bermodalkan punya TV nggak cukup. Bermodalkan hanya punya titel di jamaah Islamnya nggak cukup. Kurang apa Hidayat Nur Wahid, seorang dokter? Nah, tidak cukup. Wa ma yuqaddisul insan amalah. Yang menyucikan seseorang itu, yang membersihkan seseorang itu adalah amalannya, bukan titel. Anda dengan perbuatan Anda ini terhadap Al-Syeikh al allama Imam al wa Ta'adil merendahkan kedudukan beliau dengan begitu ringannya membuat tulisan yang tidak bernilai, sama sekali tidak bernilai. Ya. Lalu kita bandingkan. Bandingkan penilaian para ulama terhadap Syekh Rabi. Nah itu, baru kita mengetahui siapa sesungguhnya Syekh Rabi ini. Kita harus melihat siapa yang berbicara tentang Syekh Rabi Syekh Rabi punya ilmu. Maka yang berhak berbicara tentang Syekh Rabi adalah ulama. Ulama yang diakui sebagai ulama. Syekh al bani Syekh bin Baz, Syekh Nuzaimin. Ya. Nah, sebagian tadi kita sudah jelaskan. Namun di sini saya ingin nukil ya lebih lengkap lagi hal-hal yang penting yang berkaitan dengan manhaj Syekh Rabi dalam salah satu kaset ketika Abu Hasan bertanya kepada Syekh al yang intinya dia mempertanyakan tentang kedua Syekh Syekh Rabi bin Hadal Madkhali dan Syekh Muqbil bin Hadal Wadi'i dia mengatakan annahu ala ragm min mawqif fadilati syaikhain Rabi' bin Hadi al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi al-Wadi'i fi mujahadati al-bid'ah wal aqwal al-munharifah يشكك بعض الشباب في الشيخين أنهم على الخط السلفي bahwa melihat kepada sikap dua syekh yang mulia ini Rabi' bin Hadal madkhali dan Mukbil bin Hadal wadi dalam berjihad membantah bid'ah dan perkataan-perkataan yang menyimpang. Waktu itu Abu Hasan masih sadar. Belum sakit. Makanya dia mengakui dalam pertanyaannya ini bahwa Syekh Rabi dan Syekh Mukbil berjihad membantah bid'ah dan perkataan-perkataan yang menyimpang. Maka sebagian para pemuda meragukan dua syekh ini. Apakah mereka benar berjalan di atas dakwah salafiyah? Di atas jalan salafi? Jadi masalah tashkih meragu-ragukan kedua syekh ini itu sudah lama. Semasa hidupnya para ulama itu. Para ulama kibar sudah lama diragukan kedua syekh ini. Ini benar gak? Kenapa? Karena mereka ini Syekh Mukbil, Syekh Rabi, Hafizahumullah. Keduanya dikenal ya dengan kaset-kasetnya, dengan buku-bukunya dalam membaca anul bid'ah. Nah, sejak masa hidupnya mereka ini para ulama ini Oh, Syekh Rabi sudah membantah siapa? Abdurrahman bin Khalid. Muhammad Al-Magharawi. Adnan Ur'ur. Ya ini yang mengaku salafi ya. Belum lagi Sayyid Qutu, Al-Ghazali dan yang lainnya. Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali. Semuanya dibantah oleh Syekh Rabi. Padahal di sana hidup para ulama. Iya kan? Ini yang mengaku ngaku sebagai salafi sudah banyak dibantah oleh Syekh Rabi. Nah, ketika saya masih di Wahda Islamiyah, di awal-awal belajar belum mengerti tentang dakwah salafiyah. Ya. Tahunya manhaj itu ikhwan muslimin. Lewat satu toko buku. Di situ ada terjemahan. Waktu itu belum tahu bahasa Arab. Terjemahan. Terjemahan kitabnya Syekh Rabi yang diterjemahkan oleh Gib. Tahu kitab Gema Insani Press dulu terkenal itu ya dari al -Ikhwan. Tapi dipotong-potong tidak tidak lengkap terjemahannya tentang manhajul anbiya fi da'wah ila Terjemahannya saya agak lupa. Di situ ada salah satu tokoh wahdah, salah ustaz. Ya. Muhammad Ikhwan Abdul Jalil namanya. Terus saya ngambil buku itu. Saya bertanya, siapa ini ya? Siapa ini Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali? Kata dia, ah, Raddad. Raddad. Orang ini kerjanya membantah gitu. Suka membantah. Ini sudah lama sekali. Ya. Tahun 90-an. Nah, 92, 93, sekitar itu. Jadi sudah lama dikenal Syekh Robi. Di kalangan Ahlul Bid'ah, di kalangan Hizbiyun, Syekh Robi itu raddat, mutasyadid. Sudah lama. Bukan baru-baru ini setelah meninggalnya para ulama al-kibar semisal Syekh Al-Albani, Syekh bin Bas ini sehingga dikatakan bahwa ilmu model cara seperti ini Syekh Rabi itu baru tidak sama dengan yang dulu sudah lama anda ya Firanda membela Abdurrahman Abdul Khalid Syekh Rabi membantah Nah, dari mana Anda mengatakan bahwa mana Syekh Rabi menyelisih mana para ulama kibar? A'udzu billahi minka. Nah. Apa jawaban dari Syekh Al-Albani dengan sikap Syekh Rabi seperti ini? Belum lagi Syekh mukmin yang juga dikenal ya, dengan kaset-kaset beliau, ceramah-ceramah beliau membantah hizbiyah. Al-ikhwanul muflisun. Beliau tidak <laughs> pernah mengatakan ikhwanul muslimun. Al-muflisun. Bangkrut. Sudah agamanya bangkrut. Dalam hal politik pun bangkrut. Hmm. Ya. Sudah bangkrut banyak korup. Kasus Ma'asyarakat rahmatullah Syekh Mubil Subhanallah Beliau itu sebenarnya sedang sakit Ya Ketika anak masuk ke Damaj itu beliau sudah dalam kondisi sakit-sakitan. Tapi namanya pelajaran jarang sekali beliau tidak menghadiri. Nah, itu diingatkan oleh dokter, jangan suka teriak Syumubid rahimahullah. Karena kalau teriak mempengaruhi kesehatan beliau. Tapi kalau sudah membantah ahlul bid'ah, ha, hizbiyah sudah. Gak ingat lagi dengan penyakitnya. Rahimahullah. Nah, rahimahullah taala. Yusuf Al-Qardawi lewat. Hmm. Sampai dikasetkan Iskatul kalbil awi Yusuf bin Abdullah al Qarabawi. Iskatul kalbil awi. Luar biasa judulnya. Hah? Membungkam anjing yang menggonggong. Yusuf al Qarabawi. Ini di masa para ulama itu masih hidup. Ya. Kita masih di sana, banyak para ustadz itu masih di sana belajar di depan Syekh Syekh Muqbil rahimahullah. Nah, membantah Salman, bantah Safar al-Hawali, Abdurrahman bin Khalid, Ihya Uturasnya, Abdullah Sabitnya. Disikat semua di masa para ulama ini masih hidup. Nah, Abu Ishaq al-Huwaini beliau telah menghukumi dia sebagai mubtadi' di masa para ulama masih hidup. apa komentar Syekh Al-Albani? Dengan sikap-sikap kedua Syekh ini, kedua alim ini. Kata beliau, "Nahnu bila syakkin nahmadullah azza wa jalla أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي alladhi qalla man yaqum bihi fil alamil islamiyil yawm kita tidak meragukan lagi nahmadullah kita bersyukur memuji Allah di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan menganugerahkan terhadap dakwah yang baik ini yang tegak di atas kitab bersunnah di atas manhaj as-salafus salih Allah menganugerahkan para dai beberapa dai di berbagai negeri-negeri Islam yang mereka menegakkan fardu kifayah yang sedikit yang menegakkan itu di di dunia Islam pada hari ini sedikit ya jadi hanya beberapa dai saja nah sedikitnya ini ma'asyarul ikhwah bukan berarti mereka nyeleneh Ulama banyak. Tapi tidak semua ulama itu bisa berbicara tentang apa? Jarah wa ta'lil. Sama seperti zaman dahulu. Ulama banyak, ulama perawi hadis banyak. Tapi coba sebut siapa mereka yang dikenal sebagai ulama ul jarh wa ta'lil. Dihitung jari. Ya, يحيى بن معين علي بن المديني عبد الرحمن بن مهدي الإمام البخاري أحمد بن حنبل مسلم بن الحجاج أبو داود السجستاني سفيان الثوري سفيان بن عيينة يعني سبحان الله ببرحة yang يعني ذكرنا ulama علماء الجرح والتعديل yang berbicara tentang perawi yang mengatakan sifulan fulan fikoh, si pendusta, sifulan fulan dajjal, si fulan kedzab, si Hanya berbilang dari para ulama, tidak semua. Demikian pula pada zaman kita sekarang ini. Yang berbicara tentang jamaah, tentang hizbiyah. Hanya beberapa dari ulama bukan berarti manhaj mereka itu nyeleneh gitu Ini yang nggak dipahami oleh Firanda dan yang semisalnya. Disangka kalau Syekh Rabi atau Syekh Mubil berbicara tentang ikhwan muslimin, membantah ikhwan muslimin. Ya. Lalu dia melihat kok Syekh bin Bas nggak ada kaset khusus membantah ikhwan muslimin atau Syekh Al-Albani atau Syekh Nuthaimin. Wah, berarti nyeleneh manhajnya ini. Lah nggak gitu cara menilai. Justru ini merupakan kelebihan keistimewaan yang dimiliki oleh ulama yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ini yang harus difahami. Yang tidak difahami oleh Piranda. Nah. Lalu kata Syekh, "Falhakku ala hadaini syaikhain." Al-Syekh Rabi' wa Syekh Muqbil الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين maka merendahkan kedudukan dua syekh ini Syekh Rabi' dan Syekh Mughbil yang mengajak kepada Alkitab dan Sunnah dan di atas manhaj salafus salih dan memerangi orang-orang yang menyelisih manhaj yang sahih ini. Coba lihat pujian pujian Asy-Syaikh Al-Albani kepada keduanya ini. Nah, pujian Syekh Al-Albani kepada keduanya. Kama la yakhfa jami' tidak tersamarkan lagi bagi kita seluruhnya bahwa orang merendahkan kedudukan dua syekh hanya berasal dari salah satu dari dua jenis manusia imma min jahilin au sahibi hawa apakah dia orang yang bodoh atau dia pengekor hawa nafsu al-jahil mungkin hidayah tuh kalau dia bodoh jahil ya maka mungkin masih diharapkan dia mendapatkan hidayah li'annahu yadhunnu annahu ala syai' min al-'ilm karena dia menyangka bahwa dia memiliki ilmu Faidah tabayyan al-ilmu sahih ihtada. Ketika nampak ilmu yang sahih padanya, maka dia dapat hidayah. Amma sahibul hawa falaysa lana ilaihi sabil. Adapun pengikut hawa nafsu, oh enggak ada jalan. Tidak ada jalan untuk membimbingnya. Illa ayahdiyahullahu tabaraka wa ta'ala. Kecuali jika Allah memberikan hidayah kepadanya. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا إما جاهل فيعلم وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره maka mereka yang membantah dua syekh ini sebagaimana yang kita sebutkan, ada kalanya dia jahil, maka diajar. Diberi pelajaran. Dikatakan kepadanya, ya Firanda al-jahil. Bertaubat kepada Allah. kamu tidak mengetahui ilmu yang dimiliki oleh Syekh Rabi, hafizahullah. Begitu beraninya, begitu lancangnya kamu terhadap seorang alim yang dimuliakan. Alim yang dipuji oleh para ulama. Begitu beraninya kamu mengatakan benar bahwa manhaj yang menyelisih manhaj para ulama kibar. Bertaubat kamu kepada Allah ya firanda al-jahil. Kalau jahil tapi S2 mendekati S3. Hah? Walaupun S10 kalau ada. Ya. Walaupun S10 kalau ada. Nah, apa masalahnya? Sekarang ini banyak di antara mereka yang memiliki titel berbangga dengan titelnya. Apa kalau dia menyangka bahwa dengan titel itu bisa menyelamatkan dan masukkan dia ke dalam surga? Berapa banyak yang memiliki titel akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki. Ya. Ada dokter belajar di Arab Saudi, mendapatkan gelar dokter, pulang justru menyebarkan pemikiran Syiah, Mu'tazilah, sufiyah dan memerangi aqidah salafiyah yang dia sebut wahabiyah dokter ini Ma'asyur ikhwan rahmatullah Sehingga kata beliau Ada kalanya orang itu jahil Maka disampaikan kepadanya ilmu Atau dia sahibu hawa Pengikut hawa nafsu maka berlindung diri kepada Allah dari kejahatannya. A'udzu billahi min syarri kafiranda. Jadi kalau ada yang lihat firanda, katakan kepadanya, "A'udzu billahi min syarri." Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Itu itu nasihat Syekh Al-Albani, bukan mutasyaddid itu. Bukan jamaah tahzir. Itu nasihat Syekh Al-Albani, "Fa yusta'alu billahi min syarri." berlindung diri kepada Allah dari kejahatannya. Wa tatlub min Allah azza wa jalla imma yahdiyahu wa imma yaqsim dhahrah. Dan kamu mohon kepada Allah. Apakah kamu meminta kepada Allah semoga Allah beri hidayah kepadanya atau semoga Allah mematahkan tulang punggungnya. Artinya semoga Allah membinasakan. Nah, kalau tidak diberi hidayah, maka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Keras betul Syekh Albani ya. Tahdirin luar biasa. Jangan-jangan jamaah tahdir juga Syekh Albani. Menurut Firandai. Ya. Pada kaset yang lain beliau mengatakan Sa'uridu an aqul inna alladhi ra'aituhu Fi kitabati Syekh Dr. Rabi' Annaha mufidah Wala adhkur anni ra'aitu lahu khata' wa khurujan 'anil manhaj alladhi nahnu naltaqi ma'ah wa yaltaqi ma'ana fi maka saya ingin mengatakan bahwa apa yang aku lihat dari tulisan-tulisan Syekh Dr. Rabi bahwa sangat memberi faedah memberi faedah aku tidak mengetahui aku tidak mengingat ada kesalahan pada beliau dan keluar dari manhaj yang kami bertemu bersamanya dan dia bertemu bersama kami padanya. Ya, ini persaksian dari Syekh Rabi. Apa? Dari Syekh Al-Albani. Saya tidak mengetahui Syekh Rabi memiliki kekeliruan pada tulisan-tulisannya. Wah ini Syekh Al-Albani kok menganggap Syekh Rabi seperti wahyu yang turun dari langit apa ucapannya? Kalau omongannya Syekh Anda kan gitu. Menganggap perkataan Syekh Rabi seperti wahyu yang turun dari langit. La haula wa la quwata illa billah. Siapa yang mengatakan demikian? Salafi yang mana yang mengatakan Syekh Robi itu perkataannya seperti wahyu ya firanda al-kadzab. Nah, siapa salafi yang mengatakan demikian? Antum ada yang mengatakan Syekh Robi perkataan seperti wahyu keluar dari majelis ini sekarang juga. Jangan sampai ada yang mengatakan perkataan Syekh Robi seperti wahyu keluar dari majelis sekarang juga. Sampaikan pada siapa itu salafi yang mengatakan perkataan Syekh Rabi seperti wahyu. Nah. Tapi kalau kita mengatakan bahwa dalam perkara ajar wa tahdil, beliau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga bantahan-bantahan beliau ilmiah yang tidak terbantahkan. Ini kita menyatakan demikian dan itu yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Syekh Al-Albani tidak pernah menganggap bahwa perkataan Syekh Rabi seperti wahyu tapi kata beliau saya tidak mengetahui saya tidak mengingat Syekh Rabi itu ada kesalahan dalam tulisannya atau keluar dari manhaj salafi yang kami bertemu bersamanya nah, berarti kan tidak berbeda tidak menyelisih manhaj ulama kibar yang telah meninggal rahimahumullah dengan pengakuan dari Syekh Al-Albani. Bahkan beliau mengatakan wa bikhtisarin akul secara ringkas aku mengatakan inna hamila rayatil jabhi wa ta'dil al-yawm fil asr al-hadir wa bihaqqin huwa akuna Dr. rabi'i والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا والعلم معه sesungguhnya yang membawa panji jarah wa ta'dil pada hari ini pada masa ini secara hak adalah saudara kami Dr. Rabi. Adapun orang-orang yang membantahnya, mereka tidak membantahnya dengan ilmu sama sekali, tidak ilmiah. Ilmu bersama Syekh Rabi. Coba antum ingat-ingat ketika para ulama ini hidup. Siapa yang membantah Syekh Rabi? Hah? Siapa yang membantah Syekh Rabi? Banyak. Salman Al-Huda, Safar Al-Hawali, Abdurrahman Abdul Khalid, Abdul Razak Al-Syaiji, Adnan Ur'ur. Banyak. Kata Syekh Al-Albani, yang membantahnya tidak ada ilmunya sama sekali tidak ilmiah ilmu bersama Syekh Rabi nah ini penilaian seorang imam oh itu kan di masa hidupnya Syekh setelah meninggal berubah Syekh Rabi nah ini syubuhatnya Abul Hasan Ali Hasan Al Halabi ini syubuhat baru lagi itu di masa itu memang beliau diakui oleh para ulama. Syekh Al-Albani mengatakan beliau imam beliau wa pada masa hidupnya beliau. Tapi setelah mati berubah. Syekh Rabi' berubah. Kapan berubahnya itu? Dan dari sisi mana perubahannya? Nah, ada lagi yang sampai mengatakan, wah Syekh sudah kamu istirahat, kamu sudah tua. La haula quwata illa billah. Nah, merendahkan kedudukan Syekh. Dan ini syubhat insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Kelihatan mata sudah mulai sayup-sayup di malam yang dingin, jadi kita beristirahat insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh